Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini dan insyaallah sebagaimana biasa kita akan membahas tentang al-kabair dan <clears throat> pagi ini kita akan meneruskan pada Al-Kabair yang ke-44. Namun sebelumnya, sebelum kita melangkah pada poin yang ke-44 ini, kita kembali ingin mengingatkan eh, pelajaran kita yang telah lalu, yaitu bahaya dosa namimah, <clears throat> mengadu domba, yang mana telah kita jelaskan makna dari namimah itu, yaitu menukil naqlul hadis min ba'din nas ila ba'din liyufsidu bainahum <clears throat> menukil ucapan perkataan dari orang kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara mereka untuk uh, menciptakan permusuhan pertengkaran di antara mereka. Akhwani fi din azani Allahu ayyakum jami'an dosa namimah ini adalah dosa yang ya kita katakan sangat uh, buruk akibatnya bagi kaum muslimin. Banyaknya perteng pertengkaran, pertengkaran, permusuhan, permusuhan, kebencian, kebencian di antara kaum muslimin itu disebabkan oleh dosa namimah ini para tukang namam atau para namam tukang adu domba yang berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah ya menyebarkan fitnah menyebarkan berita-berita bohong menyebarkan berita-berita yang tidak sahih tidak benar hingga terciptalah permusuhan kebencian di antara kaum muslimin maka <clears throat> perbuatannya ini hampir sama seperti perbuatan tukang sihir yang melakukan sihirnya untuk merusak hubungan manusia, memisahkan antara seorang suami dari istrinya, memisahkan antara dua orang yang berkasih sayang. Ya, sama seperti para namam, tukang adu domba ini, mereka berjalan ke sana kemari, ya melontarkan ucapan-ucapan berbisa mereka, beracun mereka, hingga terciptalah permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Di antara dua orang yang bersaudara, di antara dua orang yang bersahabat, di antara dua orang yang berkasih sayang. Oleh karena itu yang bagi lil insan ayaskut angkul lima ro'ahu min, min ahwalin nas. Jadi sebaiknya seseorang itu hendaknya lebih banyak diam kecuali apabila membicarakannya itu akan mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin atau dapat mencegah perbuatan maksiat illa ma fihi hikayatuhu faidah lil muslimin au daf'u ma'siyah oleh karena itu dikatakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa uh, apabila ya apabila datang ya seorang tukang namimah wa kullu man hamalat ilaihi namimah humilat ilaihi namimah wa qila lahu qala fika fulanun kada wa kada mahu sittatu ahwal setiap orang yang menerima pengaduan dari seseorang ya berupa ucapan misalnya si fulan berbicara begini begitu tentang dirimu maka ia harus melakukan enam perkara berikut ini. Yang pertama adalah Allah yusaddiquhu li'annahu namam. Jangan mempercayai perkataan orang itu karena ia adalah seorang tukang adu domba. Ya. Fasikun bahwa mardudul khobar. Dia adalah orang fasik yang tertolak khobarnya. Yang kedua, ayyanhahu andalika wa yansahu wa fi'lahu. Ia melarang orang itu dari perbuatan imah itu. Menasihatinya dan menjelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Asalis yang ketiga adalah ayubghidahu fillah. Membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu baghidun inda Allah wal bughdhu fillahi wajib. Karena orang itu adalah orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Rabi yang keempat, Allah yadhunna fil manquli anhu Yang keempat adalah janganlah kita berperang, berprasangka buruk terhadap orang yang omongannya disampaikan. Saudara kita yang omongannya disampaikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari persangkaan buruk. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann fa inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. <clears throat> yang kelima adalah al-khamis Allah yahmilahu ma hakalahu Alat tajassus wal bahas antah antahakuk kidzalika. <clears throat> Jangan sampai omongan tukang pengadu domba tadi menghantarkan kita untuk mencari-cari kebenaran berita itu. Ingin membuktikannya, lalu memata-matai ya, menyelidik, menyelidikinya. Ya. Nah, jangan janganlah hal itu mendorong kita untuk melakukan tajassus. Kesadis yang keenam adalah Allah yardha li nafsihi falayuh namimatahu. Yang kelim, keenam adalah hendaklah ia tidak membiarkan si pengadu domba eh, hendaklah ia tidak eh, hendaklah ia tidak meridai ya, ya namimah itu untuk dirinya sendiri yang telah ia larang darinya. Maka janganlah ia ceritakan dia sampaikan namimah tersebut kepada orang lain. Misalnya dia mengatakan tadi datang si fulan telah mengatakan kepadaku bahwa si fulan telah berkata seperti ini dan seterusnya. Janganlah dia turut menyebarkan namimah tersebut. Nah, demikian ikhwan azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Waqad jaa'a anna rajulan dzakara li Umar Umar bin Abdul Aziz rajulan bi syai'in. Ah, dikisahkan dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki datang menceritakan keburukan orang lain kepada um-, Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar berkata kepada orang itu, "Hai fulan, wahai fulan, ya hada, in syi'ta nazarna fi amrik. Kalau kamu mau, kami akan meneliti kebenaran ucapanmu. Kami akan meneliti laporanmu. Karena beliau adalah khalifah. Wa in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhil ayah. Jika kamu benar, maka kamu termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita maka periksalah dengan teliti fatabayyanu diperiksa wa in kunta kadiban fa anta min ahli hadhil ayah namun jika kamu dusta maka kamu termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 11 Hamazim masya'im binamim yang banyak mencela, yang berjalan ke sana kemari mengadu domba. Berarti kamu adalah seorang namam. Wa in syi'ta afawna angka. Namun jika kamu mau, kami akan memaafkanmu. Faqal maka laki-laki itu mengatakan al-afu ya Amirul Mukminin. La'ud ilahi abadan. Laki-laki itu mengatakan wahai Amirul Mukminin saya memilih maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu selama-lamanya. Jadi coba lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz menegur laki-laki ini yang telah melaporkan ya eh, hal-hal yang buruk tentang orang lain. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula yang terjadi pada As-Sahib Ibnu Abbad ya, sahib Ibnu Abbad ada seorang yang menulis surat kepada Sahib Ibnu Abbad yang isinya menyarankan kepada beliau supaya mengambil harta anak harta seorang anak yatim. Ya. Rafa'a insanun rik'atan ila sahib Ibnu Abbad yahussuhu fihi fiha ala akhdhi malil yatim. Wa kana lahu malun katsir. Yang mana anak yatim ini memiliki harta yang banyak. Kemudian sahib bin Abbad menulis balasan ya, balasannya di balik surat itu ya, menulis balasannya ala zahri rik'ah. Beliau mengatakan ditulisnya di situ an-namimatu qabihatun wa in kanat sahihah wal maitu rahimahullah wal yatimu jabbarahullah wal malu thammarahullah wasa'i la'nahullah. Beliau menulis di situ namimah itu buruk sekalipun benar. Mayat itu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya yaitu ayah anak yatim ini yang sudah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Anak yatim itu semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Harta itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengembangkannya. Dan orang yang ingin menguasai harta itu semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Nah, demikian ya. Teguran As-Sahib bin Abbad kepada seorang yang melaporkan ya, sesuatu yang uh, dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap orang lain. Al Hasan Al Basri mengatakan, "Man naqala ilaika hadisan fa'lam annahu yunqal ila ghairik hadisuka hadha hadisuka wa hadha mithlu qaulin nas man naqala ilaika naqala anka fahdharhu." Al Hasan Al Basri mengatakan, barang siapa menyampaikan suatu omongan kepada Anda maka ketahuilah bahwa ia pun akan menyampaikan omongan Anda kepada orang lain. Ini sama seperti kata pefatah, ya, man naqala ilaika naqala angka. Orang yang bercerita kepada Anda akan bercerita tentang Anda. Oleh karena itu fahdharhu. Oleh karena itu hati-hatilah terhadap orang-orang seperti ini. Jadi di antara manusia ada yang hobinya itu suka berjalan ke sana kemari. Nah, kalaulah ya ini ini dulu ya berjalan ke sana kemari sekarang ini menghubungi ke sana kemari baik itu dengan handphonenya dengan SMS-nya dengan BBM-nya dengan Facebook-nya dengan Twitter-nya ataupun dengan perangkat-perangkat telekomunikasi lainnya ya dia berjalan ke sana kemari untuk apa bercerita kepada kita tentang si fulan dan si fulan tahukah kamu berita tentang si fulan dan si fulan dan lain sebagainya ya ingat bahwa Orang ini juga akan bercerita tentang kita. Dia akan menelukil perkataan kita dan dia akan sebarkan kepada orang lain pula. Nah demikian. Maka dari itu hati-hatilah terhadap orang-orang yang modelnya seperti ini, Khonifuddin. Orang-orang yang mau tahu ya urusan orang lain yang apa namanya? yang suka mencampuri urusan orang lain, tidak eh, tidak bisa menyimpan amanah, ya, suka khianat, ya, dan suka memburuk-burukkan dan menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Nah, hati-hatilah ya terhadap orang-orang seperti ini. Ibnu Mubarak menyebut orang-orang seperti ini sebagai anak haram. Beliau mengatakan, "Waladu zina layak tumul hadis." <clears throat> anak zina atau anak haram itu tidak bisa menyimpan omongan. Ya, tidak bisa menyimpan omongan. Dadanya terlalu sempit hatinya terlalu sempit untuk dapat menyimpan rahasia saudaranya, rahasia kaum muslimin. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, perkataan beliau ini menunjukkan bahwa setiap orang yang tidak bisa menyimpan omongan dan berjalan ke sana kemari sambil mengadu domba adalah anak haram seperti anak zina ya asyara bihi ila anna kullaman la yaktumul hadis wa masya bin namimah dalla ala annahu waladuz zina Beliau mengambil ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Hammazim masya'im binamim, utullin ba'da dzalika zanim." Utullin ba'da dzalika zanim. Az-zanim adalah ya, az-zanim itu adalah anak haram atau anak zina. Yang kaku, kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Zanim, zanim adalah waladuz zina, anak zina. Nah, demikian ikhwan fillah Azani Allah wa iyyakum jami'an. <clears throat> Diriwayatkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Iya, ya, ruwiya anna ba'dus salaf as-salihin zara akhan lahu. Ya, ada seorang ulama salaf mengunjungi saudaranya wa dzakara lahu an ba'di ikhwanihi syai'an yakrahuhu. Ya. Kemudian ia menceritakan eh, ada seseorang yang mengunjungi, mengunjungi saudaranya. Ia menceritakan tentang saudaranya yang lain yang tidak disukainya. Maka saudaranya, saudara yang dikunjunginya itu berkata, "Wahai saudaraku, kamu sudah banyak berghibah dan kamu datang kepadaku dengan tiga kesalahan." Ya. Engkau dat datang kepadaku wa ataitani bi jinayat. Ya engkau kepada aku dengan membawa tiga kesalahan, tiga dosa. Baghatta ilayya akhi. Kamu yang pertama adalah <coughs> kamu sudah membuatku benci kepada saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syakal takal bisa Yang kedua, kamu telah menyibukkan hatiku karenanya. Engkau buat sibuk hatiku dengan itu. Yang ketiga, wattahamta nafsaka al-aminah kamu telah menjadikan dirimu yang jujur sebagai orang yang tertuduh. Ya, orang yang ter, apa namanya? terdakwa. Nah, demikian ikhwan Azani wa iyyakum Jadi orang-orang yang menyebarkan namimah ini, ya, ya ia telah membuat orang lain membenci saudaranya sendiri. Ya, bahkan membenci keluarganya mungkin, membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci eh, saudaranya ya atau membenci kaum muslimin. Yang kedua adalah dia telah membuat sibuk hati kita. Ya orang apa, apa, peng, uh, penyebar namimah itu yang pertama dia telah membuat kita uh, pada membenci saudara kita. Yang kedua, ia ia telah membuat hati kita sibuk. Ya, nah demikian. Yang ketiga adalah orang yang menyebarkan namimah telah menjatuhkan kehormatan dan harga dirinya ya di hadapan manusia. Ya, demikian khonifuddin. Ya, sebagian ulama mengatakan ya qala ba'du qala ba'du salaf atau qala ba'duhum wa kana ya ya ba'duhum yaqul man akhbaraka bisatmi bisatmin an akhika fahuwa syatimulaka Barang siapa memberitahukan kepadamu celah dari saudaramu, ya, yaitu yang mengabarkan, menyampaikan kepada kita celah saudara kita, maka sesungguhnya ia juga mencelamu, ya, sesungguhnya ia juga men mencelamu. Nah demikian. Wajah rajulun ila Ali bin Husain ada seorang laki-laki yang datang kepada Ali ibnul Husain dan berkata, Inna fulanan syatamakka. Ya, bahwasanya si fulan telah mencacimu. Wa qala anka kadza wa kadza. Ia telah berkata kepadamu begini dan begitu. Ya, ia telah berkata tentang dirimu begini dan begitu. Faqal idhab bina ilaihi. Mari kita pergi menemuinya. Fadhahaba ma'ahu wa huwa yara ayang tasir linafsihi. Maka ya laki-laki ini pun pergi bersama Ali bin Husain dan dia mengira bahwa Ali bin Husain akan membela dirinya. Nah, ketika sampai kepada orang yang diceritakan tadi ya telah mencaci, telah berkata tentang dirinya begini-begini, dia berkata, "Ya akhi, <clears throat> wahai saudaraku, ingka nama qulta fi haq eh, fi eh, haqqan <clears throat> jika <clears throat> apa yang engkau katakan tentang aku itu adalah benar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Ya. Wa in kana ma qulta fi fiyya batilan faghfarallahu lak. Jika ternyata apa yang engkau katakan tentang diriku itu adalah batil, enggak benar, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirimu. Dari nah, demikian ikhwan maka dari itu salah satu celaan terhadap tukang namimah di dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa ya kita katakan teladan para para namam ini adalah istri istri Abu Lahab. Ya, istri Abu Lahab itu adalah yang ditiru dan dicontoh oleh para namam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hammalat dan istri Abu Lahab itu ya dan begitu pula dengan istrinya pembawa kayu bakar. Dikatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah istri Abu Lahab, yakni Imra'atu Abi Lahab. Anha kana tangkulul hadis bin Namimah. Ya, karena istri Abu Lahab ini ya e, suka mengadu domba, berjalan ke sana kemari menukil pembicaraan untuk menyebarkan adu domba. Fasamman Namimah ta'hataban li'annaha sababul adawah. Allah Subhanahu wa taala menyamakan adu domba ini dengan kayu bakar. Karena adu domba ini menjadi sebab lahirnya permusuhan. Sebagaimana kayu bakar menjadi sebab menyalanya api. Ya, sebagaimana wa kama annal hatab sababun li isti'alin nar. Sebagaimana ya kayu bakar itu menjadi sebab ya, api semakin menyala. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi salafnya para namam ini adalah istri Abu Lahab. Maka malulah kita jika kita jatuh dalam dosa seperti ini ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Nah demikian. Wa yuqal amalun namam adar min amali syaitan. Hingga dikatakan pula bahwa kelakuan eh, para namam ini, orang yang suka mengadu domba ini itu lebih berbahaya daripada perbuatan setan. Ya, lebih berbahaya daripada perbuatan setan. Bahkan dia adalah hasil dari ya kita katakan ee, eh, perbuatan setan. Hasil dari perbuatan setan menggoda manusia akhirnya jatuh pada namam. Ya, pada e, pada namimah, pada sifat namam ini, pada sifat suka menyebarkan fitnah ataupun suka menyebarkan e, namimah adu domba. Mengapa? Karena setan hanya membisikkan rasa waswas. Lianna amal syaitan amal syaitan bil waswasah. Syaitan itu <clears throat> kerjanya ataupun <clears throat> eh, perbuatannya hanyalah sekedar membisikkan waswas ke dalam hati manusia. Wa amalun namam bil muwajahah sedangkan tukang adu domba ini dia berhadapan langsung dengan korbannya ya syaitan ya menggoda manusia melalui was-was dia bisikkan adapun namam ini datang berhadapan langsung dengan korbannya dan mengajak mereka kepada lembah kehancuran dan lembah kebinasaan wal billah demikian ikhwan azan Allah wa iyyakum jami'an taib Nah, berkaitan dengan buruknya namam ini ataupun eh, tukang adu domba ini, ya, disebutkan ada suatu kisah diriwayatkan bahwa seseorang melihat ada budak yang dijual tanpa cacat. Ya, anna rajulan ra'a ghulaman yuba. Ya, ada seorang laki-laki melihat seorang budak laki uh, ada seorang laki-laki melihat ada budak uh, budak laki-laki yang dijual wa yunada alaihi laisa bihi aibun. Ya, yang menjual meneriakkan, wah budak wah budak ini, budak laki-laki ini enggak ada cacatnya. Illa annahu namam faqat. Hanya saja dia ini namam, Ya, dia suka mengadu domba. Ya cuma itulah dia cacatnya. Selebihnya nggak ada cacatnya. Ya kerjanya bagus dan lain sebagainya. Fastakhaffa bil aib wastarahu. Namun laki-laki itu meremehkan cacat ini dan ia pun membeli budak tersebut. Famakatha indahu ayaman. Maka budak itu pun eh, apa namanya tinggal bersamanya beberapa hari. Ya, pada maka pada suatu hari itu maqala li zaujati sayyidihi. Pada suatu hari budak itu berkata kepada istri tuannya, "Inna sayyidi yuridu an yatazawwaj 'alaika aw ya aw yatasarra." Ya, ia berkata kepada istri majikannya, istri tuannya, "Ya, sungguhnya tuan tuanku bermaksud akan kawin lagi." Ya, sungguhnya tuan majikan bermaksud akan kawin lagi. Dia dia akan memadumu dan ia mengatakan bahwa ia sudah tidak cinta lagi kepada kepada nyonya kepadamu wa qala innahu la yuhibbuki fa in aradti fa alayki wa yatruk yatruk ma azama alayhi fa idza nama fakhudhi al musa wahliki sya'rat min tahti min tahti lihiyat min tahti min tahti lihiyatihi wa turki sya'rat ma'aki maka mulailah ya si budak tukang namam ini ya melakukan ataupun memainkan ya kita katakan e, melakukan kejahatannya. Ia berkata kepada ya nyonyanya ya, ya istri majikannya bahwa majikannya akan kawin lagi dan akan memadunya dan mengatakan bahwa majikannya itu sudah tidak cinta lagi kepada istrinya, kepada si Nah, agar Tuhan tetap mencintai nyonya, katanya, dan membatalkan niatnya untuk kawin lagi, hendaknya nyonya mencoba cara ini. Apabila tuan tidur nanti, hendaknya nyonya mengambil pisau cukur untuk mencukur beberapa helai rambut jenggotnya. Lalu simpan. Maka istri majikan itu berkata dalam hatinya, ya, waqala fi nafsiha, nan Wastaghala qalbul mar'ah wa azamat ala dhalika. Maka Eh, si, eh, apa namanya eh, panaslah hati hatinya ya dan ia bertekad untuk melakukan apa yang dikatakan oleh ya budak laki-laki tadi. Apabila suaminya sudah tidur pulas, maka ia akan bertekad melakukan apa yang dikatakan tadi. <clears throat> nah, lalu budak itu, budak laki-laki tukang namam ini menemui tuannya seraya berkata kepada tuannya, "Tuan," katanya, "ya sayyidi, Sesungguhnya inna sayyidati zaujatu eh, inna sayyidati zaujatuka qad ittakhadhat laha sadiqan wa muhibban ghairaka wa malat ilaihi ia berkata kepada tuannya, "Tuan, istri tuan telah sudah tidak setia lagi. Ia sudah memiliki laki-laki laki-laki lain." Ya. Sebagai kekasih gelapnya, ia sudah tidak cinta lagi kepada tuan dan ia bermaksud melepaskan diri dari dari Tuhan. Ia sudah bertekad malam ini akan menggorok leher Tuhan. Kalau Tuhan tidak percaya, katanya kepada uh, eh, tuannya ini, Qad azamat ala dzabhika al-laila wa illam tusaddiqni ya fatanawam laha al-laila. Kalau enggak percaya Tuhan, katanya kepada tuannya ini, ya, buktikan sendiri. Nanti malam Tuhan berpura-pura saja tidur. Lalu lihat apa yang dipegangnya, dipegang oleh istri tuan. Itulah yang akan dipergunakannya untuk menggorok leher tuan. Maka tuannya ini pun percaya. Ya waqala fi nafsi wallahi sadaqal gulam. Ya dia pun berkata, wa saddaqa sayyidahu, sayyiduhu. Ya, maka e, tuannya ini pun membenarkan apa yang dikatakan oleh budak-budaknya tersebut. Falamma kana al-lail ja'atil mar'a bil Musa. Nah, pada malam hari ya si istri sudah siap-siap dengan pisau cukurnya untuk mencukur beberapa helai dari jenggot suaminya. Sementara si suami ataupun si tuan ini berpura-pura tidur. Ya. Ya, fatawa malah fa, fa, fa yatanawa malah yatanawa mulaha faqala fi nafsihi dan ia dan dan dia lihat tuan itu percaya ya dia lihat apa yang dipegang oleh istrinya ia pula eh, malamnya laki-laki itu pura-pura tidur Nah istrinya pelan-pelan mengambil pisau cukur untuk memotong beberapa helai dari rambut jenggotnya. Nah laki-laki itu berkata dalam hatinya, ya Tuhan ini berkata dalam hatinya, demi Allah, Wallahi sadaqal gulam bimakal. Sungguh demi Allah apa yang dikatakan oleh budak itu benar benar adanya. Ya, Nah, ketika wanita itu hendak uh, sudah meletakkan pisau cukur dan hendak me mulai mencukur uh, beberapa helai rambut jenggot uh, suaminya itu, Suaminya pun bangun dari tidurnya dan bangun ya. ya suaminya bangun karena dia pura-pura tidur dan merebut pisau itu dari tangan istrinya lalu menggorok leher istrinya. Nah, ketika keluarga laki-laki itu datang, eh keluarga wanita itu datang dan menyaksikan bahwa e, wanita itu telah terbunuh yaitu ya telah membunuh keluarga mereka ya, ya. Wah, istrinya itu telah terbunuh, mereka pun membunuh laki-laki tadi. Nah, akhirnya ya terjadilah ya pertumpahan darah ya di antara ya kedua keluarga itu sebagai ini adalah akibat dari ulah si pengadu domba yang yang celaka tadi Honifuddin ya yang berbahagia. Nah demikianlah coba lihat ya bagaimana uh, kita lihat akibat dari kita katakan uh, adu domba ini ya yang berujung kepada ya bisa terjadi pertumpahan darah di antara manusia bisa terjadi permusuhan dan kebencian di antara manusia. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang suka mengadu domba itu sebagai orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik kepadamu, ya, di antaranya adalah tukang namam ini, ya, tukang adu domba ini, para namam ini, Ya, fatabayanu, maka periksalah kebenaran beritanya. Periksalah kebenaran beritanya. Nah, demikianlah ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, dosa besar yang ke-43 yang sudah yang yang kita bahas kemarin yang kita ulang sedikit lagi pada ya kesempatan yang ya, berbahagia ini. Jadi intinya jauhilah ya perbuatan namimah ini karena inilah yang sangat banyak ya merusak hubungan di antara manusia pada hari ini, merusak hubungan di antara sesama ahlus sunnah, merusak hubungan di antara sesama orang yang bersaudara, bersahabat, ya bersahabat karib. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang memusuhi sahabatnya sendiri karena tukang-tukang namimah ini, ya para namam ini, ya datang kepada ya kepada kita dengan buah berita memburuk-burukkan ya kita katakan saudara kita sendiri yang mungkin kita sudah mengenal eh, bertahun-tahun saudara kita itu sahabat kita itu sudah kita kenal bertahun-tahun ya kita sudah demikian akrab dengan dengan dengannya lalu datang tukang namimah ini seperti tukang sihir menyihir hati kita ya mempengaruhi hati kita hingga ya dengan berita-berita yang dibawakannya disampaikannya kepada kita kita menjadi ya jadi membenci saudara kita itu. Jadi membenci saudara kita bahkan kita memutus hubungan dengannya, tidak mau lagi berhubungan dengannya, tidak mau lagi bertemu dengannya, ya bahkan kita eh, apa namanya balik menyerangnya dan memusuhinya. Nah demikian Khonifuddin rahimani wa rahimakum jami'an. Pernahkah kita memiliki sahabat kemudian dirusak hubungan kita dengan sahabat kita itu dengan orang-orang seperti ini? Ya sungguh ya pada hari ini sangat banyak ya orang-orang yang ya modelnya seperti ini. Maka dari itu berhati-hatilah, fahdarhu Ya, hati-hatilah orang-orang seperti ini terhadap orang-orang ataupun uh, tabiatnya seperti ini. Demikian ikhwan azanillah wa iyyakum jami'an. Dan sekali lagi saya ingatkan hati-hatilah terhadap penggunaan media-media ataupun alat-alat media sekarang ini ya seperti handphone yang sekarang ini banyak digunakan untuk menyebarkan namimah Demikian juga internet itu digunakan juga untuk menyebarkan namimah. Yang mana penggunaan alat-alat ini untuk menyebarkan namimah itu lebih berani orang yang menyebarkannya. Kenapa? Karena dia tidak perlu dat- payah-payah datang berjalan ke sana kemari menemui orang yang akan disampaikan berita kepadanya. Dia merasa lebih leluasa, ya lebih eh, apa namanya selesa ya untuk menyem, menyem, apa namanya me, me, me, menyembrutkan apa me, me, me, menyemburkan ya racun-racunnya, namimah-namimahnya kepada siapa saja yang diinginkannya. Nah, jadi sekali lagi berhati-hatilah. Ya jangan jadikan benda yang kita mungkin beli sudah mahal-mahal itu, eh, sebagian orang kan tentunya ya berlangganan internet ya mahal, ya membeli handphone mahal, ya bayar pulsa juga mahal kan begitu ya. Lalu dia gunakan harta yang sudah digunakannya itu untuk membeli alat-alat tersebut, dia gunakan untuk menyebarkan namimah. Ya ingat berkaitan dengan harta kita akan ditanya dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Untuk apa kita gunakan? Ya gunakanlah alat-alat ini untuk ya hal-hal yang bermanfaat sebagaimana yang dikatakan tadi ya nasihat dari para ulama yang bagi lil insan kot angkul lima ro'ahu min ahwalin nas. Hendaknya seorang insan itu lebih banyak memilih diam dari apa yang dari seluruh apa yang dilihatnya dari dari apa-apa yang dilihatnya ya dari keadaan manusia. Ya, tidak semua apa yang kita dengar, tidak semua apa yang kita lihat harus diceritakan. Nah, harus disebarkan kepada orang lain. Illa ma fihi hikayatuhu faidah lil muslimin. Kecuali ya apabila menceritakannya itu akan membawa faedah bagi kaum muslimin atau dapat men, um, mencegah satu perbuatan maksiat ya dafu maksiat. nah demikian ya nah kita ingatkan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyasmut. barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia lebih memilih diam uh, hendaklah dia berkata yang baik Ah. atau dia lebih memilih diam. Ya, berkata yang baik. Ya, yang baik ini adalah gabungan dua perkara, yaitu benar, kata-kata itu adalah kata-kata yang benar, bukan dusta dan bukan kebatilan. Ya, bukan perkataan dusta dan juga bukan perkataan yang batil, ya. Dan yang kedua adalah bermanfaat. Karena tidak semua perkata yang benar itu manfaat. Tidak semua ya, ya perkara yang sesuai dengan kenyataan yang kita sampaikan bukan bohong itu bermanfaat ya. Nah, jadi coba lihat apakah itu bermanfaat atau tidak. Adakah manfaatnya bagi kita dan bagi kaum muslimin atau tidak? Nah, kalau tidak jelas dua perkara ini benar dan bermanfaat ya, tidak jelas kebaikannya, maka hendaklah kita lebih memilih diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan man somata Barang siapa yang eh, lebih banyak memilih diam, maka dia akan selamat. Nah demikian. Nabi berkata kepada Muaz, ya ketika Muaz bertanya, apakah manusia Uh, ya Rasulullah, uh, ketika Nabi berkata kepadanya, ya Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu kunci dari semua urusan itu, kunci dari amal-amal soleh yang kita lakukan, ya, kunci dari akidah yang kita miliki, kunci dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Maukah kamu aku beritahu kunci dari semua itu? Nabi meraih lisannya dan mengatakan kufa alaika Jagalah olehmu lisan ini. Maka Muaz mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena apa yang kami ucapkan?" Nabi mengatakan, "Takilat ka ummuka ya Muaz." Sungguh malang ibumu karena kehilanganmu ya Muaz. Wahal yakubun nasu finnari ala ilah hasoidu al sinatihim. Bukankah banyak manusia yang tersungkur pada wajahnya di dalam api neraka itu disebabkan kejahatan lisannya ya disebabkan kejahatan lisannya nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dan pada hari ini insyaallah kita akan teruskan kembali ya eh, dosa besar yang ke-44 dan ini juga berkaitan dengan kejahatan lisan ya al kabiratu ar-rabi' rabiatu wal arbaun kabirah dosa besar yang ke-44 yaitu al-la'an ya la'an artinya orang yang suka melaknat banyak melaknat <coughs> orang yang banyak melaknat ya nah ini adalah suatu ya perbuatan dosa juga banyak melaknat Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu adalah satu kefasikan dan membunuhnya itu satu kekafiran. Al-Imam Al-Bukhari juga mengatakan dalam riwayatnya ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'nul mu'min ka qatlihi." Melaknat seorang mu muslim itu, seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya sama dengan membunuh ya menafikan ya sifat ini dari orang-orang yang beriman ya layak bagi lil mukmin ayyakuna la'anan tidak layak bagi seorang mukmin menjadi seorang yang suka, suka melaknat Nabi mengatakan la yakunul la'anuna sufa'a wala syuhada yaumil qiyamah Nah, orang yang suka melaknat ini, orang yang suka mengutuk, suka melaknat, lisannya tidak ya apa namanya sepi dan tidak uh, kering dari uh, laknat ini ya tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan la yang bagi siddiq ayakuna la'anan orang jujur itu tidak tidak pantas ya menjadi seorang yang suka dan banyak melaknat ya suka dan banyak melaknat demikian juga Nabi saw menafikan sifat ini dari orang mukmin Laisa al-mu'min bit-ta'an wala bil-la'an al-fahish al Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang banyak mencela, banyak melaknat, buruk akhlaknya, dan bukan pula seorang yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Demikian ikhwan Jadi ini ya, menunjukkan ya uh, kurangnya iman orang yang suka melaknat ini, ya. Karena yang namanya akhlak itu ada kaitannya dengan iman. Nabi mengatakan akmalul mu'mina imanan ahasinuhum ahasinuhum akhlaqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi itu berbanding lurus. Semakin baik akhlak seseorang, maka itu menunjukkan semakin sempurna imannya. Buruk akhlak seseorang itu menunjukkan semakin rendah dan kurang juga imannya. Nah demikian. Jadi orang yang suka melaknat ini jelas orang yang buruk akhlaknya dan itu menunjukkan ya rendah juga ataupun kurang juga imannya. Ya khonifuddin Allah wa iyyakum jami'an ya. Nah uh, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya dari Rasulullah saw beliau mengatakan ya jadi al-badi adalah Eh, alladhi yatakallam bil fuhsh wa kalam. Badi itu adalah orang yang suka apa namanya berkata yang kotor dan keji ya, berkata kotor dan keji. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza la'ana syai'an, sa'adatil la'nah ila sama Sesungguhnya apabila seorang hamba melaknat sesuatu, ya, sa'idatil la'natu ila sama Ya, akan tetapi pintu langit tertutup. Maka ia pun turun kembali ke bumi. Laknat itu turun kembali ke bumi. Ya, summa tahbitu ilal ard. Ya, fatughlaqu abwabu dunaha. Namun pintu bumi juga tertutup darinya. Ya, summa ta'khudhu yaminan wa, wa, shimalan. Kemudian laknat itu mencari jalan ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masa'an rajat ila alladhi lu'in eh, ila alladhi eh, lu'in. Dan apabila tidak mendapatkan jalan keluar, maka ia akan menuju orang yang dilaknat itu. Ya. Raja'at ila alladhi lu'in fa in kana wa fa in kana lidzalika ahlan. Ya, laknat itu akan kembali kepada orang yang dilaknat itu. Itu jika memang orang itu laknat untuk eh, orang itu pantas untuk dilaknat. Namun jika tidak pantas untuk dilaknat, ternyata dia bukanlah seorang yang pantas bukanlah dia bukanlah seorang yang mal'un, bukanlah seorang yang pantas untuk dilaknat, maka lanat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Wa illa roja'at ila qailiha. Maka lanat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Jadi itulah uh, keburukan dari suka melaknat ini, ya, keburukan dari suka melaknat ini. Maka dari itu, ketika Nabi saw mengabarkan tentang uh, kaum wanita yang banyak menghuni ya neraka, Uritun nar wa ra'aitu ahlihan nisa. Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya itu adalah wanita. Para wanita bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah karena mereka ayak furna Apakah karena mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak, bukan. Bukan karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yakfurnal ashir." furnal ihsan wa al-la'na. Akan tetapi kaum wanita ini ya suka mendurhaka kepada suami, suka mengingkari kebaikan suami dan banyak melaknat ya dan suka melaknat, banyak melaknat. Nah demikian. Itulah sebab-sebab ataupun sebab-sebab seorang wanita itu banyak ya kita katakan tergelincir ke dalam jurang neraka wal billah. Ya, jadi suka melaknat. Itulah sebab kaum wanita banyak menghuni neraka. Nah, <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghukum seorang wanita yang telah melaknat ontanya agar ontanya dilepaskan. Itu hukumannya. Imran bin Hussein bercerita, ya. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansari ala naqatin fadajjat fala'anatha Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah dalam satu lawatan ataupun dalam salah satu perjalanan, beliau mendengar seorang wanita Ansor yang sedang menunggang onta, melaknat ontanya karena ontanya ini membuat gaduh, nggak bisa dikendalikan. Ya, fadajat. Ontanya itu mengamuk, ya, ontanya itu mengamuk falana falanatha. Maka uh, wanita ini pun melaknat ontanya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ya, mendengar ucapannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapannya laknatnya itu faqal, lalu Nabi mengatakan, "Khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Nabi mengatakan kepadanya eh, kepada para sahabat, "Ambillah barang-barang yang ada di punggung onta itu dan biarkanlah ia lepas sebab ia sudah dilaknat." Sebab ia sudah dilaknat. Faqala Imran faka'anni anduru ilaihal an tamshi finnas ma ahadun. Ya, Imran melanjutkan kisahnya, sepertinya ah, saya melihat onta itu sekarang berjalan di tengah-tengah orang ya tanpa diganggu oleh seorang pun. Ya tanpa ada seorang pun yang mengganggunya. Nah demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim ya rahimahullah. Nah demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itulah buruknya dari laknat. Rasulullah SAW ya mencela perempuan itu karena melaknat ontanya sebagai hukumannya maka Rasulullah menyuruh ontanya itu untuk dilepas. Nah demikian. Ya diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan inna arbar riba istitalatul mar fi ardi akhihil muslim. Sesungguhnya riba yang paling berat itu adalah ya perbuatan seorang muslim yang mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim ia mencemarkan ya kehormatan saudaranya sesama muslim ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya e, dan juga diriwayatkan dari Amr bin Qais ia mengatakan idza raqiba ar-rajulu dabata faqala Allahumma ja'alhu bi rafiqan rahiman fa idza la'anaha qalat ya ala asana lil ala asana lillahi wa, wa, wa rasulihi la'anahullahu azza wa jal asana Allah asana lillahi wa rasulihi la'anahullahu azza wa jal Amr bin Qais mengatakan jika seorang laki-laki menunggang hewan tunggangannya maka si hewan tersebut berkata ya Allah jadikanlah ia bersikap belas kasihan kepadaku ya qalat fa idza raqiba ar-rajulu dabatahu qalat Allahumma ja'alhu bi rafiqan rahiman ya si hewan itu akan berkata ya Allah jadikanlah ia bersikap belas kasihan kepadaku dan apabila orang itu mengutuk hewan tersebut maka si hewan akan berkata orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya semoga Allah subhanahu wa taala melaknatnya la'anahullahu azza wa jalla ya. nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum jami'an jadi ini merupakan uh, satu keburukan ya satu perbuatan yang e, tercela yaitu apa namanya kita katakan ya suka melaknat ataupun suka e, eh, mencela. Jadi haram hukumnya e, melaknat dan suka mencela. Ya suka melaknat. Ya e, diriwayatkan dari Thabit bin Dhahab ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laisa ala rajulin nadarun fima la yamlik wala'nul mu'min ka qatlihi. Tidak boleh seorang pun bernadar atas sesuatu yang tidak dimilikinya. Ya dan melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Ya melaknat orang muslim itu sama seperti uh, uh, apa namanya uh, membunuhnya ya, ikhwan fiddin. Azanillahu jami'an ya. Demikian juga uh, Nabi SAW mengatakan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan dikatakan uh, kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah untuk kejelekan orang musyrik." Maka Nabi SAW mengatakan, "Inni lam ub'asu la'anan." wa inna ma bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus ya sebagai tukang laknat, tapi aku diutus untuk membawa rahmat, ya. Dan diriwayatkan juga dari Samurah bin Jundub yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tala'anu bila'natillahi wala wala bighadabihi wala Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, dengan kemurkaannya dan dengan neraka. Ya. Janganlah kamu ya saling e, melaknat satu sama lainnya dengan laknat Allah, dengan kemurkaannya dan dengan e, neraka ikhwanifiddin. Azan ya Allah jami'an. Nah, itulah dia beberapa e, kita katakan keterangan dari Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita bahwa sang, e, sangat haram hukumnya atas kaum muslimin saling melaknat ya. Nah, di mana dosa melaknat seorang muslim itu sama seperti dosa membunuhnya. Nah, demikian. Dan barang siapa yang suka melaknat berarti ia telah keluar ya dari kesempurnaan iman. Karena banyak melaknat itu bertentangan dengan ke apa namanya dengan e, dengan akhlak yang mulia dan e, dan itu menunjukkan e, keburukan akhlak dan keburukan akhlak itu menunjukkan kekurangan iman. Dan orang yang suka melaknat itu tidak akan diberikan hak untuk memberi syafaat ya pada hari kiamat nanti dan tidak diterima persaksiannya pada hari kiamat. Karena ia adalah orang yang fasik yang apa namanya jauh dari uh, orang yang tidak memiliki kehormatan dan jauh dari sifat-sifat yang mulia. Nah, kemudian ikhwan fillah azani Allah jami'an laknat itu ia akan mencari jalannya. Langit akan tertutup, tidak akan menerima laknatnya itu. Pintu bumi juga tertutup. Ya, lalu akan mencari ya, apa sasarannya. Ia akan menemui orang yang dilaknat Nah, kalau ternyata orang yang dilaknat itu tidak layak untuk dilaknat, ya ternyata dia bukanlah orang yang malun, maka ya kita katakan eh, laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Nah juga ikhwan para pendengar yang berbahagia tidak boleh kita melaknat hewan, melaknat benda mati, melaknat tumbuh-tumbuhan ya, bukan hanya melaknat ya kita katakan kaum muslimin, melaknat manusia, melaknat hewan saja tidak boleh melaknat benda mati, melaknat tumbuh, melaknat tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah juga ya tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu penyebab ya kaum wanita banyak eh, masuk banyak masuk neraka adalah disebabkan mereka suka melaknat ya yuktir tuktirna uh, eh, yuktirna la'an mereka banyak uh, apa namanya melaknat dan suka melaknat. Nah demikian ikhwan fillah ya e, nanti akan kita lanjutkan bahwa ada di sana ya hal-hal yang boleh untuk dilaknat dan bagaimana ketentuannya. Nah, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bahwa e, ada di sana hal-hal yang kita boleh untuk melak, apa namanya melaknatnya tapi tidak secara takyin ya, tapi tidak secara takyin, tidak secara e, tertentu ya kita menyebutkan orangnya begitu tanpa menyebut nama. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat para pelaku maksiat, melaknat orang-orang zalim, melaknat ahli maksiat tanpa ya kita menyebut namanya. Wallahu alam bisawab. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikianlah ikhwan fillah eh, kajian kita pada hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan dan dari sifat-sifat yang buruk dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang ya mendengarkan ya, perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallahu khair atas penjelasan Ustaz dari pembahasan Al-Kabair ini, poin yang ke-43 dan 44 dan mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua. Dan rupanya Ustaz uh, waktu yang tersisa hanya cukup untuk mengangkat uh, satu atau dua pertanyaan saja Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan mungkin uh, akan dibuka lebih lebar lagi waktunya pada kesempatan yang akan datang Ustaz ya. Ya, yang pertama Ustaz ada beberapa pertanyaan senada ya di antaranya dari Umu Salma di Bandung dan Abu Hasbi di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, eh, bagaimana menasihati orang tua yang suka melaknat anaknya ketika dia marah? Apakah laknatnya tersebut akan sampai kepada anaknya? Mohon penjelasannya. <clears throat> ya, uh, Ikhwan fiddina azani Allah jami'an. Ini adalah satu kekeliruan di dalam pendidikan yaitu melaknat anak didik. Melaknat anak itu tidak boleh ikhwan fiddin. Itu bukan cara untuk mendidik. Dan laknat itu ya anak itu tidak pantas untuk dilaknat. Ya, anak itu tidak pantas untuk dilaknat karena dia bukan orang yang mal'un. Nah, kita khawatir laknat itu justru kembali kepada diri kita sendiri ya seorang anak yang kita katakan belum mengenal uh, dosa ya belum mukallaf ya dan waktunya wa, dan wa, kita katakan waktu dia itu untuk mendapatkan kasih sayang dari kita itulah waktu dia mendapatkan kasih sayang dari kita yaitu sewaktu dia masih kecil begitu nah apa yang dia dapatkan dari kita bukan kasih sayang tapi laknat nah ini tidak pantas ya dilakukan oleh seorang pendidik ya Nah, jadi ini ini adalah salah satu cara pendidikan yang sangat keliru ya, yaitu suka melaknat anak didik, baik itu anak kita sendiri maupun anak orang lain. Ya, jadi menjadi seorang pendidik hendaklah menghindari sifat yang buruk ini. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min billa'an wal ta'an wal al wal badi." Ya, mu'min itu bukan orang yang suka melaknat ya bukan suka mencela bukanlah orang yang suka mencela melaknat keji dan suka berkata dengan kata-kata yang kotor ya <clears throat> nah demikian ikhwanifiddin azanillah apa kata nabi tadi Ini lam ubaas la'anan itu nabi katakan ketika nabi diminta untuk mendoakan keburukan kejelekan bagi orang-orang musyrik nabi mengatakan ini lam ubaas la'anan aku diutus bukan sebagai tukang laknat tapi aku diutus untuk membawa rahmat inna bu'istu rahmatan demikian pula kita kepada anak didik kita apalagi anak sendiri kan begitu ya jadilah kita rahmat bagi mereka bukan la'an bukan orang yang suka men, e, melaknat ataupun mencela nah itu akan menjatuhkan mental anak didik yaitu akan ber, e, memberikan e, kita katakan dampak yang buruk pengaruh yang buruk kepada anak didik nah demikian yang salah siapa di sini bukan anak didik ya tapi ya gurunya lah yang salah ataupun orang tuanya lah yang salah ya sungguhnya anak itu tidak akan kembali kepada ya jalan yang benar atau tidak akan mengerti kesalahannya dan tidak akan dapat memperbaiki kesalahannya jika ya kita katakan dididik dengan cara seperti ini yaitu dengan dilaknat ataupun didoakan dengan doa yang buruk ya nah kita katakan ah dasar anak nakal ya jadi nakal betul ya nah demikian ikhwan atau yang nakal di sini kita sebenarnya wallahu alam bisawab Hmm, Sekarang atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya masih di pesan singkat dan ada beberapa pertanyaan senada pula diantaranya dari Abu Mariam di Mataram dan ya penanya yang lainnya yaitu hamba Allah yang berada di Riau. Ya Ustaz, melaknat itu bentuknya seperti apa saja? Apakah memaki dan membenci masuk kepada laknat juga? Dan bagaimana eh, jika kita membenci atau memaki uh, apa eh, wakil-wakil rakyat kita yang uh, banyak korupsi itu apakah masuk ke dalam laknat juga? <clears throat> Hakikat dari laknat adalah at-tardu min rahmatillah, al-itradu min rahmatillah, menjauhkan ya sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sabda Nabi tadi, "Innilam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Ya, sungguhnya aku diutus bukan sebagai tukang laknat menjauhkan manusia dari ya dari apa namanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi aku justru diutus sebagai rahmat ya, membawa manusia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Itu hakikat dari laknat yaitu menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengenai melaknat ahli maksiat tanpa menyebut uh, eh, itu dia kita katakan nanti akan kita bahas bahwasanya banyak sekali ya nas-nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat uh, kita katakan uh, misalnya ya pemakan riba ya wakilnya, saksinya dan penulisnya. Nabi melaknat orang yang menyambung rambutnya ya memakai sanggul, wig dan sejenisnya, orang yang dan orang yang menyambungkannya, melaknat orang yang mentato tubuhnya dan yang mentatokannya, yang mencabut bulu alisnya dan orang yang minta untuk dicabut bulu alisnya. Nah demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat uh, kita katakan uh, eh, al muhallil wal muhallal lahu orang yang melakukan nikah cina buta dan diminta dilakukan itu untuknya. Ya Nabi Shallallahu uh, eh, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat ya orang yang melaknat orang tuanya ya dan orang yang mencela ibunya dan sejenisnya. Jadi banyak sekali nas-nas yang mana Nabi SAW melaknat ahli maksiat dan ya dan orang-orang fasik, orang-orang zalim. Namun tanpa menyebut nama tertentu begitu, orang tertentu kita laknat dia. Nah, demikian ya Nah, ini ada ya kita katakan ee, eh, berbeda ya, berbeda. Nah, jadi melaknat ya, misalnya kita katakan melaknat ya seseorang ya dengan menyebut nama terkutuklah si fulan fulan fulan begitu ya. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Apakah dia memang benar-benar ya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, Ini adalah suatu hal yang kita katakan tercela. Ya, kita hendaknya mengajak manusia kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan untuk diri kita dan mendoakan kebaikan untuk orang lain ya meminta memohonkan ampunan atas kesalahan mereka minta hidayah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar memberi hidayah kepada mereka apalagi penguasa penguasa kita doakan kebaikan supaya ya dengan kebaikannya akan baik juga seluruh ya manusia rakyat akan baik dengan dengan baiknya penguasa maka dikatakan oleh para salaf dahulu kalau aku memiliki satu doa yang makbul maka aku akan berikan itu kepada penguasa itu mendoakan kebaikan untuk penguasa karena dengan baiknya penguasa maka akan baik juga ya rakyat ini ya nah kalau doa buruk penguasa jahat penguasa maka akan rusak juga ya, rakyat ini. Nah demikian ikhwanifiddin. Ya jadi janganlah kita suka mengeluarkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti sebagian kelompok yang suka sekali mengkafirkan negeri ini. Ya coba lihat ya negeri Islam, negeri muslim. Ya, kita ingin negeri-negeri muslim itu tetap menjadi negeri muslim. Nah, mereka justru sangat bersemangat untuk menjadikan negeri-negeri muslim ini negeri kafir. Nah kalau semua negeri-negeri ini jadi negeri kafir, yang mana lagi negeri muslim? Ikhwanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah ini adalah salah satu salah satu bentuk dan contoh orang-orang yang suka melaknat ya melaknat mengeluarkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya memaki ya mencaci maki ya, nah ini adalah ya perkara yang ya kita katakan satu paket tadi dilarang oleh Nabi Nabi menafikan beberapa sifat di antaranya adalah ta'an suka mencela la'an suka melaknat al-fahish orang yang berkata keji ya kemudian al-badhi orang yang suka berkata kotor nah ini adalah bentuk-bentuk kesalahan lisan ataupun kejahatan lisan ya kejahatan lisan yang harus kita jauhi ikhwan fillah azan ya Ya, kita lihat orang-orang yang demonstrasi melaknat penguasanya, mendoakan keburukan kepada penguasa. Nah, bayangkan kita mendoakan keburukan untuk diri sendiri ya nggak boleh, apalagi untuk orang lain. Ikhwanifiddin azanillah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita dan minta kepada Allah supaya ya diampuni juga kesalahan mereka dan diberi agar Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan hidayah kepada mereka di samping kita berupaya untuk menyampaikan nasihat dengan cara yang terhormat untuk mereka, untuk para penguasa ini. Nah demikian, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi di dalam sunnahnya. Itulah cara yang kita katakan sesuai dengan sunnah. Itulah cara yang sunnah. Ya, nah demikian. Bukan seperti orang-orang ini yang melaknat ke sana kemari, menyebabkan kekacauan, memprovokasi, membuat kehancuran, Nah, dan eh, kita katakan ya menumbuhkan kebencian di dalam hati kepada ya apa namanya kaum muslimin ya kepada eh, para penguasa ataupun kepada kaum muslimin hingga terjadilah ya kita katakan pertumpahan darah dan lain sebagainya, kekacauan dan ya dan semacamnya yang itu ya tentunya bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia yang mengajak manusia kepada ya rahmah dan kebaikan wallahu alam bisawab Nah, sekarang jazakallahu khairan barakallahu fi kepada Ustaz dan e, rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktunya sudah habis dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini dan mungkin ada satu kesimpulan untuk penutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. <coughs> ya, alhamdulillah akhwani e, fiddin rahimani wa jami'an pada hari ini kita telah membahas dua kejahatan lisan. Yang pertama adalah namimah, suka mengadu, apa namanya menyebarkan adu domba ataupun fitnah. Yang kedua adalah uh, uh, la'nah ataupun la'an, suka melaknat. Ya, yang mana dua-duanya ini merupakan kejahatan lisan kejahatan lisan yang dapat menjerumuskan dan menyeret pelakunya kepada jurang kehancuran baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu Khanifuddin, intinya adalah ya jagalah lisan kita, jagalah lisan. Ya, ya kufa alaika hadha, jaga lisan ini. Ya, jangan kita gunakan untuk e, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya lisan itu adalah lidah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini.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 Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.